لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا بشر 107.7 107.7 Almatur FM Media dakwah dan tilawah Media dakwah dan tilawah Media dakwah dan tilawah Media dakwah dan tilawah 107.7 Almatuk FM Media dakwah dan tilawah Islami Adab harian seorang muslim sesuai tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita simak dalam Adab Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam rangka meningkatkan keilmuan kita terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa, kita akan mempelajari tentang adab Islami dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang seputar adab tidur dan bangun tidur. Pendengar yang budiman, salah satu hak yang harus dipenuhi oleh tubuh dan mata adalah tidur. Tidur merupakan salah satu bentuk nikmat Allah Subhanahu wa taala tiada terkira nilainya. Adanya nikmat tidur yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan banyak hal kepada manusia. Entah bagaimana jadinya jika Allah Subhanahu wa taala tidak menganugerahi manusia dengan nikmat tidur. Boleh jadi manusia akan menjadi makhluk yang paling buruk dan menderita di dunia.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 Pendengar, karena pentingnya tidur dalam kehidupan kita, maka Islam pun telah mengatur pemeluknya untuk memperhatikan adab-adab tidur yang telah diajarkan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengetahui adab-adab ketika hendak tidur, ketika tidur, dan ketika bangun tidur di antara adab-adab ketika hendak tidur, ketika tidur dan bangun tidur yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah yang pertama muhasabah atau berintrospeksi diri ketika hendak tidur. Pendengar yang berbahagia, sangat dianjurkan sekali bagi setiap muslim untuk bermuhasabah atau berintrospeksi diri saat sebelum tidur mengevaluasi segala perbuatan yang telah dilakukan di siang hari. Lalu, jika kita telah melakukan perbuatan yang baik, maka hendaknya kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun, jika sebaliknya, yaitu kita ternyata telah melakukan perbuatan yang buruk, maka hendaknya segera mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertobat. Kedua, hendaknya menyegerakan untuk tidur dan tidak bergadang. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 Almatur FM Media dakwah dan tilawah Media dakwah dan tilawah Media dakwah dan tilawah Media dakwah dan tilawah 107.7 Almatuk FM, media dakwah dan tilawah. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wabihi nasta'in wa ala umuri dunia wa din Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Amma ba'd 107.7 Almatuk FM Media Dakwah dan Tilawah Disiarkan langsung dari Gedung Sam lantai 2 Almatuk Islamic Boarding School Jalan Kadu Dampit Cisaat, Sukabumi Alhamdulillah pada hari ini Kamis 7 Rajab 1440 Hijriah Atau yang bertepatan dengan 14 Maret 2019 Masehi 107.7 Almatuk FM mengudara kembali dan menyapa sahabat dakwah sekalian. Insya Allah pada pagi hari ini bersama saya Bagas Fauzi Fasha akan menemani ikhwah sekalian dalam program kajian subuh selama kurang lebih 45 menit ke depan. Dan Alhamdulillah sudah hadir di studio kami Al-Ustadz Didik Hafidhullah Ta'ala yang insya Allah akan melanjutkan pembahasan materinya dari kitab Fiqhul Muyassar.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 Adapun pembahasan kita pada pagi yang berbahagia ini insyaallah akan melanjutkan ya, pembahasan tentang masalah fiqh tohar dan di kesempatan yang lalu kita telah membahas tentang hukum air jika tercampur dengan najis dan sudah kita ambil kesimpulan bahwasanya air selama dia tidak berubah salah satu di antara tiga sifat baik warnanya, rasanya maupun aromanya maka air tersebut tetap suci dan mensucikan baik itu banyak maupun sedikit Adapun pembahasan yang akan kita bahas sekarang adalah berkata Syekh Hafizahullah taala al-mas'alatu rabi'ah Permasalahan yang keempat Al-ma'u idza khalatahu tahir Yaitu hukum air Jika bercampur dengan sesuatu yang suci Apa hukum air Jika bercampur dengan sesuatu yang suci Al-ma'u idza khalatathu madatun tahirah Ka'uraqil ashjari أو الصابون أو الأشنان أو السدر أو غير, أو غير ذلك من المواد الطاهرة ولم يغلب ذلك المخالط عليه فالصحيح أنه طهور يجوز التطهر به كتب اليوم أير Jika tercampur dengan sesuatu yang suci. Air jika tercampur dengan sesuatu yang suci seperti dedaunan atau sabun aul usnan. Usnan ini adalah cairan yang biasa dipergunakan untuk mencuci tangan. Ya. Ausider atau bidara baik itu yang berupa daunnya atau yang sudah berupa cairannya. Au ghairu dzalika minal mawadid atau yang semisalnya yang memiliki sifat zat tersebut suci. Maka apa kata beliau? Walam yaglib dzalikal mukhalitu alaihi fasahih annahu tahur. Ya. Selama zat-zat tersebut tidak menjadi dominan terhadap air tersebut, maka yang benar bahwasanya air tersebut tetap suci dan mensucikan. Jadi ada air misalkan tercampur dengan sabun atau dedaunan atau ya bidara atau yang lainnya sehingga berubah warnanya. Maka selama ya zat-zat tersebut itu tidak merubah sifat airnya atau tidak merubah kedominan dari sifat airnya maka air tersebut tetap dikatakan suci dan mensucikan yajuzu tatahhuru bihi minal hadatsi wan najasa maka air tersebut tetap masih bisa kita pergunakan untuk bertoharoh, bersuci baik untuk mengangkat hadas maupun untuk menghilangkan najis. Kenapa? لأن الله سبحانه وتعالى قال وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا famsahu biwujuhikum wa aydikum Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat An-Nisa ayat yang ke-42. Wa in kuntum marda jika kalian sedang sakit au ala safarin atau kalian sedang bepergian. Ya, jika kalian sedang sakit kemudian kalian tidak bisa mempergunakan air dikarenakan air itu akan membahayakan kalian. Au ala safir au ala safarin atau kalian sedang bepergian kemudian tidak mendapatkan air. Au jaa ahadum minkum minal ghaib atau kalian baru datang dari al-ghaib yaitu tempat buang air. Maksudnya adalah kita sudah buang air. Aula mastumun nisa atau kalian sudah menyentuh istri-istri kalian ya maksudnya ini kiasan yang dimaksudkan adalah jima falam tajidu ma'an dan kalian tidak mendapatkan air apa solusinya fatayammamu sa'idan tayyiba maka hendaknya kalian bertayamum dengan tanah yang baik famsahu biwujuhikum wa aydikum maka usapkanlah tanah tersebut kepada wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian ya. bagaimana sisi pendalilannya bahwasanya ayat ini bisa kita jadikan argumen tentang air itu ketika tercampur dengan zat yang suci maka dia tetap suci dan mensucikan Syekh di sini mengatakan falafdul ma'i fil ayat nakirah fi siyaqin nafyi lafaz air alma di dalam ayat ini datang dalam konteks nakirah, tidak memiliki alif lam falam tajidu ma'an fi siyaqin nafyi dia tidak memiliki alif lam atau yang dinamakan dengan nakirah dalam konteks penafian. Ya. Maka para ulama usul mengatakan an-nakiratu fi siqin nafi tufidul umum. Ya. Lafaz nakirah lafaz yang tidak memiliki alif lam dalam konteks penafian pentiadaan maka itu memiliki faedah keumuman faya ummu kullama maka ini melingkupi seluruh air ya, la farqa bainal ma'il khalis wal makhluto. tidak ada beda antara air yang murni atau air yang tercampur selama air itu ada maka air itu masih bisa kita pakai untuk bersuci ya. jadi kalau ada air misalkan yang sudah tercampur dengan sabun sedikit ya. Maka ini masih bisa kita pakai untuk bersuci. Selama yang menjadi dominan di situ adalah air, bukan sabunnya. Demikian juga kalau tercampur dengan odol misalnya atau dengan bidara, dedaunan, lumut dan yang lainnya. Selama air tersebut yang dominannya adalah air, bukan zat-zat tersebut maka air tersebut masih bisa kita pergunakan untuk bersuci hal itu berdasarkan kepada sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga yang mana beliau pernah bersabda kepada para wanita yang hendak memandikan anak yang perempuan anak beliau yang perempuan yang ketika itu sudah wafat ya. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ighsilnaha salasan aw khamsa atau aktsara min dzalik." Mandikan oleh kalian anakku tersebut tiga kali atau lima kali au aksaro min atau lebih dari itu in ra'aitun kalau memang hal itu diperlukan bima in wasidr dengan air yang dicampur dengan bidara waja'alna fil akhirati kafura dan jadikanlah basuhan yang terakhir adalah air yang dicampurkan dengan kafur ya kafur barus maksudnya au syai'an min kafur atau ya sesuatu dari kafur tersebut sebagian dari kafur barus tersebut hadis riwayat Bukhari dan Muslim maka di dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membolehkan kita bersuci dengan menggunakan air yang dicampur dengan daun bidara. Maka hal ini menunjukkan kepada kita bahwasanya sesuatu yang jika dicampur dengan air selama sesuatu tersebut sifatnya masih suci maka tidak mengangkat kesucian air tersebut dan air tersebut masih tetap bisa dipergunakan untuk bersuci. Ya. Ini hukum yang berkenaan dengan air jika bercampur dengan sesuatu yang suci. Maka bisa kita ketahui bahwasanya kalau ada air ya yang ada di kolam misalkan sudah tercampur dengan lumut ya. warnanya sudah berubah menjadi hijau atau air yang mengalir di sungai kemudian dia sudah berubah menjadi kecoklatan atau dengan zat-zat yang dibuat oleh manusia seperti sabun odol ya atau yang lainnya maka selama air tersebut tetap mendominasi bukan zat-zat tersebut yang mendominasi maka ya kita masih bisa mempergunakan air tersebut untuk bersuci ya. ini kesimpulan yang bisa kita ambil dari permasalahan yang disebutkan oleh Syekh di dalam ya pembahasan kita ini itu pembahasan yang keempat Mudah-mudahan ini bisa kita fahami bersama. Ya. Kita masuk ke pembahasan yang kelima, al-mas'alatul khamisah. Permasalahan yang kelima. Hukmul ma al-musta'mal fi taharah. Hukum air yang sudah dipakai bersuci ya oleh seseorang baik itu untuk wudhu maupun mandi junub apa hukumnya hukum air yang sudah dipergunakan di dalam bersuci oleh seseorang baik itu untuk wudhu maupun untuk mandi junub apa hukumnya Syekh di sini mengatakan al-ma'ul musta'mal في الطهارة كالماء المنفصل أعضاء طاهر لغيره على الصحيح. air yang sudah dipergunakan untuk bersuci seperti air yang sudah terkena cipratan-cipratan orang yang berwudu atau air yang sudah dipergunakan oleh orang yang mandi junub. Apa hukumnya? Kata beliau, air seperti ini tahirun mutahhirun li ghairihi 'ala sahih. Air yang seperti ini hukumnya tetap suci dan mensucikan menurut pendapat ulama yang paling benar. Ya. Betul di sana ada perselisihan pendapat di antara para ulama. Ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan tidak makruh. Dan Syekh di sini beliau lebih memilih pendapat yang tidak memakruhkan alma al-musta'mal. Air yang sudah dipergunakan untuk bersuci. Kata beliau, yarfa'ul hadasa wa yuzilun najis. Air yang seperti ini masih bisa dipergunakan untuk mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Madama annahu lam yataghayyar minhu ahadul awsafi thalathah ar-raihata ar-raihatu wat-ta'mu wal-laun. Ya. Air yang seperti ini masih bisa kita pergunakan untuk bersuci selama dia belum berubah salah satu di antara tiga sifat airnya yaitu aroma, rasa atau warna maka air tersebut tidak dikatakan makruh untuk kita pergunakan bersuci selama air tersebut tidak berubah salah satu di antara tiga sifat ini. Apa dalilnya? Wa dalilu taharatihi anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza tawadda kadu yaqtatiluna ala wudu'ihi yang menjadi dalil dalam permasalahan ini adalah hadis riwayat Bukhari nomor 189 bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam jika selesai berwudu maka para sahabat itu hampir berselisih dikarenakan mereka berebut dari sisa air yang dipakai oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam di dalam berwudu ya. Jadi para sahabat itu hampir berselisih ya dikarenakan mereka berebut untuk mendapatkan air yang sudah dipergunakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam berwudu. Maka ini dalil yang pertama bahwasanya alma ul musta'mal itu bisa kita pergunakan untuk bersuci. Kemudian dalil yang kedua kata beliau ولأنه صلى الله عليه وسلم صب على جابر من وضوئه إذ كان مريضا Dalil yang kedua, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu pernah menyiramkan air sisa wudhu beliau kepada Jabir ketika Jabir tersebut sakit. Maka kata beliau walau kana najisan ya kata Syekh di sini walau kana najisan lam yajuz fi'lu dzalik kalau seandainya air yang sudah dipergunakan bersuci itu menjadi najis maka tentu tidak boleh ya hal tersebut dilakukan wali anna sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu wa nisa'ah kanu yatawaddauna fil aqdahi wal atwar ya, dikarenakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan istri-istri beliau demikian juga para sahabat beliau ya mereka yaitu terkadang melakukan wudhu dari tempat yang sama ya, misalkan para istri-istri Rasulullah SAW itu berwudu dari tempat yang sama. Demikian juga para sahabat Rasulullah SAW mereka berwudu dari tempat yang sama, fil akdah ya, dari bejana-bejana yang sama, wal atwar. Al atwar itu jamak dari taur, bentuk plural dari taur. Dan taur adalah bejana yang biasa dipergunakan untuk minum. Ya, mungkin kalau di zaman sekarang gelas atau kendi atau yang semisalnya. Maka hal ini tidak mungkin ya bejana-bejana tersebut selamat dari percikan-percikan wudhu mereka. Wayagtasilu nafil jifan. Demikian juga mereka mandi dari tempat yang sama. Jifan itu jamak dari jafnah. Ya, kalau bahasa kitanya mungkin baskom ya Baskom Bahwasanya para sahabat mereka mandi dari tempat yang sama. Wa mithlu la yaslam min yaqa'u fil ma'i minal musta'mil. Kata saya di sini, maka dalam hal seperti ini tentu bejana-bejana tersebut tidak akan selamat dari percikan-percikan air yang dipergunakan oleh orang yang telah mempergunakan air-air tersebut. Ini dalil yang ketiga bahwasanya para sahabat demikian juga Rasulullah SAW bersama para istrinya itu terkadang mandi dari satu tempat yang sama. Ya. Nabi SAW mandi, kemudian setelahnya seorang sahabiat istrinya maksudnya itu mandi di situ. Atau seorang sahabat mandi dari satu bejana. Kemudian setelahnya seorang sahabat sahabat yang lain mandi dari tempat yang sama. Maka ini menunjukkan akan bahwasanya air yang sudah dipergunakan masih bisa kita pergunakan untuk bersuci. ولقوله صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة وقد كان جنبا إن المؤمن لا ينجس Ini dalil yang keempat bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada Abu Hurairah dalam kondisi dia sedang berjunub. Innal mu'min la yanjus. Sesungguhnya orang yang beriman itu tidak najis. Hadis riwayat Imam Muslim. Wa idza kana kathalik fa innal ma la yafqidu tahuriyatuhu Au la yafqidu tahuriyatahu bimujarradi mumasatihi lahu. Kalau seandainya perkaranya seperti ini, maka air itu tidak hilang dari sifat suci dan sucikannya hanya dengan tersentuh oleh orang-orang yang mempergunakannya. Ini kesimpulan yang beliau ambil. Bahwasanya alma al-musta'mal itu tidak makruh untuk kita pergunakan. Di sini Rasulullah SAW bersabda, Innal mu'min la yanjus. Sesungguhnya orang yang beriman itu tidak najis. Ya. Ini disepakati oleh para ulama. Maka sungguh heran ada sebagian kaum muslimin yang terkadang mereka ketika ya masjidnya dimasuki oleh orang yang bukan dari kelompoknya itu dicuci masjidnya ya. seolah-olah orang yang masuk ke dalam masjidnya itu adalah makhluk najis ya, seperti babi atau yang lainnya waliyahzubillah Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innal mu'mina la yanjus. orang beriman itu tidak najis. Bahkan kita yakini bahwasanya ya orang-orang musyrik saja, orang-orang kafir saja itu mereka badannya tidak najis. Betul Allah Subhanahu wa taala berfirman innamal musyrikuna najas sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis fala yaqrabul masjidal haram ba'da amihim hadza maka hendaknya mereka tidak mendekati Masjidil Haram setelah tahun yang ini. Namun para ulama menjelaskan bahwasanya yang dimaksud dengan najis di dalam ayat tersebut adalah najis secara keyakinan bahwasanya orang-orang musyrik itu najis ya keyakinannya najis akidahnya sehingga mereka tidak boleh masuk ke dalam Masjidil Haram atau tanah suci yang berada di Madinah juga dan hal itu berdasarkan kepada firman Allah SWT dalam surat Al-Isra Walaqad karramna bani Adam Dan sungguh kami telah muliakan anak Adam Maka manusia itu Hukum asalnya adalah suci ya. Manusia hukum asalnya suci Baik itu Dia <clears throat> Seorang muslim atau seorang kafir Hukum asalnya adalah suci Maka ini hendaknya menjadi perhatian kita tidak boleh kita meyakini bahwasanya seorang muslim itu najis ya. <clears throat> ya, di sini saya akan menambahkan perkataan Al-Imam Asy-Syaukani di dalam kitab Nailul Autar ya, tentang permasalahan al-ma al-musta'mal yaitu air yang sudah dipergunakan untuk bersuci. Beliau mengatakan لقد عرفت أن هذه المسألة أعني خروج المستعمل أن الطهورية على شفا جرف هار beliau mengatakan dengan tegasnya di dalam kitab Nailul Autor telah engkau ketahui bahwasanya permasalahan ini yaitu hilangnya kesucian dari air yang sudah dipergunakan untuk bersuci ala syafa jurufin har kata beliau ya, dalil-dalilnya itu dibangun di atas sesuatu yang sangat lemah syafa jurufin har itu artinya ya sesuatu yang berada di ujung jurang ya, kalau ada seorang yang membangun rumah di ujung jurang tentu akan terbangun di atas sesuatu yang kerapuhan, di atas sesuatu yang rapuh. Ya. Maka kata beliau, permasalahan ini yaitu hilangnya kesucian dari air yang sudah dipergunakan itu dibangun di atas kerapuhan. Wa qala Ibnu Munzir fi Kitabil Awsat Kemudian Ibnul Munzir juga pernah berkata di dalam kitabnya Al-Awsat, "Fa in kana tahiran fala ma'na liman'il wudu bih." Kalau air itu suci, kata beliau, maka tidak ada alasan seorang untuk melarang orang lain untuk mempergunakan air tersebut di dalam bersuci beliau mengatakan bahwasanya selama air itu suci maka tidak ada alasan kita ya menghindarkan orang lain untuk bersuci menggunakan air tersebut. Sudah selama suci maka kita boleh menggunakan air tersebut, baik itu yang sudah dipergunakan maupun yang belum dipergunakan. Lantas apa yang dipergunakan sebagai dalil oleh orang-orang yang meyakini akan alma al-musta'mal ini? Ya, yang mereka jadikan dalil yang pertama adalah hadis Abu Hurairah di dalam Sahih Muslim nomor 283. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yaghtasilu ahadukum fil ma'id da'imi wa huwa junub." Hendaknya salah seorang di antara kalian tidaklah mandi di dalam air yang tidak mengalir dalam kondisi junub. Ya. Maka pendapat madhab Hanafiyah itu mengatakan bahwasanya berdasarkan hadis ini air yang sudah dipergunakan menjadi makruh untuk kita pergunakan. Ini pendapat mereka. Bahwasanya air ketika tidak mengalir, Nabi SAW melarang kita untuk mandi di dalamnya, ya. dalam kondisi junub. Namun kita jawab bahwasanya ya, dalil ini tidak mesti menunjukkan akan hal tersebut namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang hal ini supaya air tersebut tidak menjadi kotor. Ketika air tersebut dipakai mandi di dalamnya oleh orang yang junub, kemudian dipakai lagi, dipakai lagi, dipakai lagi, sehingga air tersebut menjadi menjadi kotor dan jiwa itu membenci sesuatu yang kotor. Kemudian hadis yang kedua yang mereka pergunakan sebagai dalil di dalam permasalahan al-ma al-musta'mal ini adalah hadis Abdullah ibn Sarjis ya, di dalam Sunan Ibnu Majah nomor 374 dan Sunan An-Nasai nomor 238. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya yaitu Abdullah bin Sarjas Sarjis mengatakan naha Rasulullah SAW an yagtasila rajulu bifadli fadli wudu'il mar'ah wal mar'atu bifadli rajuli walakin yashra'ani jami'an Abdullah bin Sarjis mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW pernah melarang seseorang laki-laki mandi dari sisa wudhunya perempuan atau sisa mandinya. Karena wadu itu artinya bejana yang sudah dipergunakan untuk bersuci. Di dalam hadis ini Rasulullah SAW melarang seorang laki-laki untuk bersuci bekas perempuan. Wal mar'atu bifadlir rajuli. Demikian juga seorang wanita dilarang untuk mempergunakan air sisa laki-laki. Walakin yasra'ani jami'an. Akan tapi hendaknya keduanya mempergunakan air tersebut secara bersama-sama. Ya, jadi kalau suami istri ya, dia mempergunakan air secara bersama-sama maka ini ya jelas disepakati hal itu boleh. Ya. Namun kalau seandainya bergantian dari tempat yang sama, maka sebagian ulama mengatakan ini makruh. Ya. Namun kita jawab bahwasanya hadis ini itu menjelaskan akan larangan seorang laki-laki mempergunakan air wanita. Tidak menjelaskan tentang seorang laki-laki yang mempergunakan air sisa bersucinya seorang laki-laki yang lain. Demikian juga seorang wanita bersuci dari sisa air wanita yang lain. Tidak dijelaskan hal seperti itu. Tapi ketika berbeda jenisnya, maka ini terlarang. Namun para ulama sepakat bahwasanya larangan di dalam hadis ini tidak mencapai keharaman. Ya. Demikian juga hadis ini itu ya tidak menunjukkan akan bahwasanya ma musta'mal itu menjadi makruh. Karena tadi kita sebutkan kalau seandainya berbeda jenis maka itu tidak menjadi makruh dan Ibnu Abbas pernah mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaghtasilu bi fadli Maimunah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah mandi dengan menggunakan air sisa Maimunah yaitu salah seorang istri beliau. Hadis ini riwayat Muslim. Demikian juga di dalam hadis Ibnu Abbas bahwasanya salah seorang istri Rasulullah SAW pernah mandi di dalam satu baskom. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hendak berwudu dari baskom tersebut. Maka dia berkata, Ya Rasulullah, ini kuntu junuban. Wahai Rasulullah, sungguhnya aku sedang junub. Maka Rasulullah SAW menjawab, Innal ma la yujnib. Sesungguhnya air itu tidak akan menjadi junub. Ini menunjukkan bahwasanya ya air walaupun sudah dipergunakan oleh orang yang junub atau dipergunakan oleh orang untuk berwudu, maka air tersebut tetap suci dan mensucikan. Ya. Ini kesimpulan yang bisa kita ambil dalam permasalahan yang kelima ini. Mungkin ini saja yang bisa disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat dakwah sekalian, tetaplah di ruang dengar Anda di 107.7 Almatuk FM, media dakwah dan tilawah. Alhamdulillah, telah kita dengarkan kajian kita pada pagi hari ini dari al ustadz Didik Hafizahullah Ta'ala yang telah membahas hukum air jika bercampur dengan sesuatu yang suci dan juga hukum air musta'mal dari kitab Al-Fiqhul Muyassar dan beberapa hal yang bisa kita ambil diantaranya yang pertama air yang bercampur dengan sesuatu yang suci selama dominannya ada pada air maka air itu tetap bisa dipakai untuk bersuci yang kedua air yang sudah dipergunakan untuk bersuci atau air musta'mal masih bisa untuk mengangkat hadas dan menghilangkan najis selama zatnya belum berubah seperti aroma atau rasa dan juga warna. Dan yang terakhir, sesungguhnya seluruh orang yang beriman itu tidak najis. Sahabat Dawah sekalian, akhirnya kita berada di penghujung acara. Semoga kita dapat mengambil manfaat dari pemaparan kajian kita kali ini. Jangan lewat jangan lewatkan kajian on air selanjutnya. Insya Allah besok pagi bersama Al ustaz Latif Hafizullahullah Ta'ala yang insya Allah akan menyampaikan materi dari kitab Riyadus Salihin saya Bagas Fauzi Pasha undur diri dari ruang dengar Anda.